Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala terhadap hadis yang ke-12 maka setorkan terlebih dahulu hadis tersebut na'am barakallahu fikum Tafadhal Nah, membagikan kurma layak Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Hadithun hasanun. Naam, نعم أو آه، نعم تفضل نعم تفضل تفضل ايوه نعم تفضل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني حديث حسن صحيح حديث حسن رواه الترمذي وهو يا نعم تفضل ايوه نعم تفضل النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا أيوة نعم Eh, bismillah. Irfa sautak. Suaranya dikeraskan, angkat suaranya. na'am. Saya setarkan lagi insyaallah ya. Ya, tafadhal. Semampunya. Tafadhal, tafadhal. Apa? An Abdul Mu'minin apa? Abu Sama itu? Sama itu Lancarkan barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala insyaallah sebagai penyempurna penjelasan hadis yang ke-12 ini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala fayajibu al insani an yakhafa 'ala dinih. Maka wajib atas manusia untuk mengkhawatirkan atau khawatir terhadap agamanya. Jadi jangan merasa dirinya itu maksum, selamat dari kesalahan. Pasti dia akan selamat pasti dia akan masuk surga itu enggak benar. Paham ya? Karena manusia itu enggak ada yang maksum kecuali orang-orang yang Allah kecuali kan dari kalangan nabi dan rasul. Adapun kita-kita manusia biasa itu pasti kesalahan itu terjadi. Sebagaimana sudah kita lewati hadisnya hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu anhu, rawahu Muslimun, Allah taala mengatakan apa? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya kita semuanya tidak terluput dari kesalahan. Jadi kata beliau bagus sekali di sini. Allah Taala tadi menyatakan apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Terasa ataukah tidak, itu kenyataannya. Nah, barangkali fikum kesalahan itu macam-macam. Mungkin dengan ucapan, perbuatan, keinginan yang jelek, angan-angan yang buruk, ya enggak? Kesalahan semua itu. Paham ya? Oleh karena itu apa? Allah Taala mengatakan fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak maksum dari kesalahan. Ini kata beliau. Fayajibu 'alal insan an yakhafa 'ala dinih. Maka wajib atas seseorang untuk takut terhadap agamanya. Maksudnya jangan sampai agamanya itu pudar. Na'am barakallahu fikum. Fala yadkhulu fi syai'in laysa min wara'ihi maslahatun la lahu wa la li ghairihi. Jangan ikut campur pada suatu perkara yang di belakang itu tidak ada kebaikan, tidak pula untuk dirinya, tidak pula untuk orang lain. Ikut campur, eh, pergi jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta demonstrasi. Nah, itu hati-hati. Nah, enggak bermanfaat untuk dirinya, tidak pula untuk nah orang lain. Teriak-teriak di pinggir jalan, demo pemerintah, bicarakan pemimpin atau yang semisalnya, Allahul musta'an. Kita lihat, bal yakunu mafsadatan bahkan Nah barakallahu fikum, nah di balik itu semuanya terjadi kerusakan. Antum saksikan, berkali-kali sudah kita lewati pembahasannya, demonstrasi itu pasti kerusakannya banyak sekali. Kerusakan dari sisi agama juga rusak, dari sisi terkadang apa? duniawiahnya juga rusak. Seharusnya kerja nggak bangka kerja. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seharusnya jalan eh, lalu lintas nah berjalan mulus, tertib, kemudian bisa jalan akhirnya macet. Kerusakan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Kerusakan agamanya bagaimana? Seharusnya sholat jamaah di masjid, akhirnya sholat jamaah di mana? Di jalan raya. Allah musta'an. Itu pun tayamum katanya, air enggak ada. Air banyak di masjid. Allah musta'an. Banyak alasan orang-orang itu ya. Allah musta'an. Nasallahu an yahdiyakum. Dan lihat berikutnya. Fa'alal muslim an yatadzakkara hadzal hadis. Maka wajib untuk seorang muslim mengingat hadis ini. Hadis yang mulia ini perlu diingat-ingat baik-baik. Hadis Nah, barakallahu fikum yang semoga kita semuanya menjadikan manhaj, menjadikan prinsip di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang tidak bermanfaat tinggalkan. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, wa an yaj'alahu minhajan lahu fi hayatihi. Fama kana ya'ni. Nah, eh, barakallahu wa an yaj'alahu minha minhajan lahu fi hayatihi dan hendaknya dia menjadikan hadis tersebut adalah sebagai prinsip untuk kehidupannya. Fama kana ya'ni wa huwa mukallafun bihi wa yusinu dukhul fi dan apa-apa yang bermanfaat baginya dalam keadaan dia dibani untuknya wa yusinu dukhul fi dan dia dianggap bagus kalau seandainya ikut campur maksudnya dia itu bisa Nah barakallahu fikum memberikan solusi. Ikut campur nggak masalah tapi memberikan solusi wa yatarattabu ala dukhulihi fi manfa'ah dan masuknya dia ikut campur tadi dalam pemerintahan tadi misalkan ada manfaatnya di situ alaihi an yatadakhal maka bagi dia wajib ikut campur karena apa karena ada kepentingan di balik itu maksudnya kalau dia ikut campur itu bisa menyelesaikan permasalahan tapi kalau yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan hanya memperkeruh merusak keadaan jangan ikut campur lebih baik duduk di masjid nah barakallahu fikum mencari ilmu eh, menghafal qala Allah qala Rasul. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa ma kana la yuhsinuhu aw la yudzi la yuddi dukhuluhu fi wa laysa mukallafan an yadkhula fi wa laysa min syu'uni fa alayhi tajannubu." Masyaallah, nasihat yang sangat bagus. Adapun kalau orang tersebut bukan orang yang bagus kalau ikut campur, eh, tidak dianggap bagus masuknya dia dalam enam urusan tersebut dan dia tidak dibebani untuk ikut campur walaysa min syu'uni dan bukan urusan dia faalaihi tajannubu Lebih baik kalau menjauh. Jangan ikut berbondong-bondongan iuran uang nah pergi ke Jakarta ikut demonstrasi. Allah musta'an. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu perlu diperhatikan para fikum. Naam. Jangan sampai kita tertipu dengan uang yang ada pada diri mereka, bagi-bagi uang atau semisalnya untuk apa mengkritik pemerintah di depan halayak ramai dalam keadaan mereka membeberkan kesalahan-kesalahannya, kemudian tidak memberikan solusi, hanya memberikan polusi. Memberikan apa? Polusi itu kotoran. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza kana yuridu khairan fa innahu yublighul mas'ulin wa ahlul ilm. Kalau seandainya orang tersebut ingin kebaikan, maka hendaknya dia menyampaikan kepada mas'ulin, orang-orang yang bertanggung jawab dari kalangan pemerintahan, dari kalangan penguasa, wa ahlul ilm dan juga menyampaikan kepada ahlul ilm bima yahdusu, wa bima yaltamisu lahul hulul yaitu hendaknya dia menyampaikan kepada para pemimpin yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut atau yang semisalnya dan menyampaikan kepada ahlul ilm perhatikan baik-baik di situ nah dengan apa yang terjadi dan menyampaikan dengan apa sesuatu yang bisa nam dicari untuk apa jalan keluarnya paham ya Nah, jadi menyampaikan cara jalan keluarnya seperti ini misalkan memberikan solusi intinya, memberikan solusi jalan jalan keluar tadi para fikum. Fayakunu mujarradan nasihanillah wa li kitabih wa li rasulih wa li muslimin wa amatihim. wa amatihim. Maka orang tersebut semata-mata hanya ingin menasihatkan karena Allah, ingin menasihati karena Allah dan karena kitabnya dan karena rasulnya dan juga menasihati nah barakallahu fikum dikarenakan untuk kebaikan para pemimpin kaum muslimin dan manusia secara umum. Wa yaruddul umur ila ahliha dan hendaknya dia menyeruh menyeruhkan <clears throat> menyerahkan semua urusannya kepada na'am barakallahu fikum yang memegangnya atau yang berhak untuk memegangnya. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mau membalikan perkara yang perselisihan tersebut kepada Rasul atau kepada para pemimpin, nah maksudnya kepada as-sunnah atau kepada para pemimpin mereka karena ulil amr sudah kita lewati ada dua makna. Ulil amr nah dalam urusan dunia dan kekuasaan pemimpin. Adapun ulil amr dalam masalah masalah agama adalah ulama. Paham ya? Ulil amr yang memegang urusan Nah, barakallahu fikum manusia, Nah dalam urusan agama adalah ulama. Adapun ulil amr dalam urusan dunia dan kekuasaan adalah apa? Umara. Paham ya? Para pemimpin, para penguasa. La'alimahu alladziina istanbidunahu minhum. Nah, barakallahu fikum. saya apa? Orang-orang yang bisa mengambil istinbat, mengambil hukum dari kejadian-kejadian tersebut, misalnya mereka mengetahui. Nah, maksudnya apa? Mereka lebih tahu. Nah, oleh karena itu orang yang Nah barakallahu fikum tidak dianggap bagus ikut campurnya, tidak perlu ikut campur. Fa yaruddul amra ila ahlihi, maka hendaknya dia mengembalikan semua urusannya kepada ahlinya. Amma huwa adapun orang tersebut fala yatadakhalu fihi bihukmin, maka hendaknya dia tidak ikut campur untuk meletakkan suatu hukum atau dengan suatu hukum wa huwa laysa min syu'unih padahal bukan urusan dia wa laysa tadakhulihi fi faedah dan juga masuknya dia ikut campurnya dia tidak ada faedahnya Tidak usah ikut campurnya seperti itu nah Allah musta'an Ya seperti yang saksikan sekarang nah sedikit kira-kira bahan bakar naik langsung teriak-teriak pinggir jalan paham ya ikut campur seakan-akan na barakallahu fikum dia sendiri adalah orang yang selamat teriak-teriak pemerintah zalim pemerintah, korupsi atau semisalnya. Yang teriak ini sendiri juga korupsi gitu loh. Sekarang banyak kejadian seperti itu kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi, dia pengennya pemerintah itu bersih, suci, paham ya? Aman dari kritikan mereka sendiri apa? Ternyata tidak suci, tidak bersih juga. Nah, dan banyak kritikannya. Allah musta'an. Oleh karena itu, perlu dikembalikan kepada diri masing-masing. Allah musta'an. Kita boleh mengkritik dan juga memberikan saran, arahan kepada pemimpin atau pemerintah namun dengan cara empat mata yang terbaik. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang hak yang diucapkan di hadapan pemimpin yang zalim. Langsungan kalau bisa empat mata. Kalau tidak bisa empat mata, melalui wakil-wakilnya, menteri-menterinya. Kalau tidak bisa lagi dengan apa kemarin? Doa. Jangan lupa doa. Masa al-sunnah itu memodalnya doa saja, enggak ikut turun di jalan katanya. Nah, barakallahu fikum doa jangan sepelekan. Doa itu jangan sepelekan barakallahu fikum. Barang siapa yang menyepelekan doa berarti menyepelekan ibadah. Doa itu ibadah atau bukan? Doa itu ibadah. Doa dua huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum karena orang-orang nan harakiyun atau orang-orang nah barakallahu fikum hamasiyun atau ikhwan muslimun itu biasanya enggak suka dengan al-sunnah. Karena al-sunnah diajak demo enggak mau. Mamnya pengennya mau belajar di masjid aja menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, ayo ikut sana yuk, enggak mau. Eh, mending di masjid saja belajar Al-Qur'an misalkan. Mereka enggak suka yang seperti itu. Mereka pengennya itu Al-Sunnah itu ada gerakan katanya. Kita gerakannya ada enggak kira-kira? Gerakannya banyak, besar. Doa. Paham ya? Doa itu perlu kita andalkan fikum. Oleh karena itu ungkapan yang terulang-ulang eh, ungkapan Al-Imam Fudal bin Iyad rahimahullah taala Naam, law alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doa yang dikabulkan ini akan aku peruntukkan mendoakan pemimpin. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya doa itu penting. Kita mendoakan pemimpin kita penting sekali. Di dalam sholat kita nggak masalah. Misalkan barakallahu fikum Allahumma aslih umurana wa umura umaraina wa hukamina seperti itu bagus sekali. Ya Allah, perbaikilah urusan kami dan urusan pemimpin-pemimpin kami dan para penguasa kami. Bagus sekali doanya. Nah, jadi jangan sampai menyepelekan doa. Karena doa itu nah barakallahu fikum silahul mukmin, senjatanya orang mukmin berdoa. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ikhwani fil din, a'azzani wa Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala kata beliau, "Fa hadha haditsun 'adzim." Wa manhajun qawim. Ini adalah hadis yang sangat agung dan prinsip serta metode yang sangat lurus. Lau sara alaihi kullu muslimin kalau seandainya setiap orang muslim berjalan di atasnya la hasala fi dzalikal khairul katsir. Niscaya nam dengan jalan tersebut orang muslim tersebut akan meraih kebaikan yang banyak. Wan halatil masyakil dan akan hilang permasalahan-permasalahan, teruraikan permasalahan-permasalahan. Wa fatil qulub dan hati-hati akan bersatu. Wa ta'awanul muslimun fima bainahum dan kaum muslimin pun akan saling ta'awun kerjasama tolong menolong. Lakin akan tetapi idza saratil umur fawdha. Kalau seandainya perkara-perkara urusan ini sudah menjadi fawdha, keributan, paham ya? Jadi keributan, kemudian kekacauan. Nam, wa kullun yatadakhalu fi ma la ya'ni masing-masing orang ikut campur pada perkara yang tidak ada manfaat atau tidak ada keperluannya. Hasala fi dzalikal fasadu wasyarr. Niscaya akan terjadi kerusakan dan kejelekan wa ikhtilafur ra'yi dan perbedaan pikiran. Wa ada mustiqah bi ahli al-aql ahli al-hilli wal 'aqdi, ahli al hilli wal 'aqdi wal mas'ulin. Dan akhirnya dia enggak percaya dengan orang-orang yang ahli dalam bidang apa? menguraikan permasalahan dan menyelesaikan apa? nah pertikaian dan tidak percaya lagi dengan para pemimpin atau para pemerintah. Summa tantashiru al-fawdha bainan nas. Kemudian tersebarlah al-fawdha, kekacauan, keributan di antara manusia. Allah musta'an saksikan. Demonstrasi itu biasanya meninggalkan bekas-bekas yang tidak diperkenankan. Terkadang membakar apa? sarana umum. Ban dibakar di tengah jalan. Paham ya? Kemudian seharusnya listrik nyala sama mereka karena pemerintah enggak merespon, diputus. Paham ya? Akhirnya apa? Enggak ada listrik. Bikin faudah, kekacauan. Allah musta'an. Dan Rasulullah pun sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Alaikumus sakinah." Wajib atas kalian sakinah, tenang, hudu. Pernah enggak antum jumpai orang demo itu diam aja? Enggak pernah. Antum pernah jumpa, Pak? Demo tapi diam saja mulutnya. Hah? pernah jumpa kayak gitu? Nah, biasanya teriak-teriak, teriak-teriak dengan suara yang keras. Nah, bukan suara yang pelan, eh, turunkan harga BBM atau semisal. Suaranya pasti keras kalau orang demo itu. Paham ya? Nah, dan itu mengganggu apa? Mengganggu tenangan. Jadi enggak ada orang demo itu tenang itu enggak ada. Sudah apa? Menyelisih hadis tadi. Alaikumus sakinah. Wajib atas kalian sakinah, tenang. Allah musta'an. Keributan. Kita lihat. Wahada huwa waqi'un ke, wahada huwa waqi'u katsirin nas al-yawm. Inilah yang terjadi kebanyakan manusia pada hari ini. Terjadinya seperti ini. Kekasuan, Nah, barakallahu fikum kejahatan, kriminalitas di mana-mana. Tajiduhum hatta fi masailil ilmi as-sa'bah allati la yuhsinu ad-dukhul fiha illa kibarul ulama wal a'immah. Hingga engkau pun menjumpai mereka pada permasalahan-permasalahan ilmu yang sulit yang tidak bagus untuk ikut campur di dalamnya kecuali para ulama kibar dan para a'immatul para a'immah itu para imam tajidu sighara nam tullabil eh, tullabi wal muta'alimin yatadakhaluna fiha. Engkau jumpai para pelajar yang kecil pun atau orang-orang yang baru belajar ikut campur di situ. Paham ya? Bermudah-mudahan menghajar saudaranya. Ketemu pun enggak mau salam, wajahnya merengut. Assalamualaikum. Wah, wajahnya merengut, sangar. Paham ya? Allah musta'an. Jangan. Nah, itu kurang tepat ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, Awala awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsala bainakum. Ini secara global seperti itu. Tanpa kita bahas masalah apa? Sebelum kita bahas masalah al-jad' wa ta'dil. Hukum globalnya bersama kaum muslimin, bersama saudara-saudara kata kaum muslimin, menyebarkan salam. Assalamualaikum. namanya Perkara dia jawab ataukah tidak, kalau dia tahu hukumnya jawab salam wajib, mengawalinya adalah apa? Sunnah. Apa maksudnya ya? Jawab salamnya itu yang wajib. Na'am barakallahu fikum. Perlu diperhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang kalau seandainya kalian mengerjakannya akan saling cinta mencintai, senang bersaudara?" Rasulullah mengatakan, "Sebarkanlah salam di antara kalian." Assalamualaikum. Jawabnya pun sudah diajarkan dalam as-sunnah. Antum jawabnya boleh sempurna, boleh dikembalikan seperti semula, namun boleh dengan jawaban yang sesuai. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Cukup enggak? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim mengenai jawaban salam. Karena salam penghormatan kaum muslimin adalah assalamualaikum. nah wa idza huyyitum bi Fahanyu bi aktsara minha aw rudduha. Kalau seandainya kalian diberikan salam penghormatan, maka kembalikanlah. Eh, salam tersebut jawablah dengan lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik, ya kan? Assalamualaikum waalaikumsalam. Semula, seperti semula. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi, tampakkan wajah kita berseri-seri. Paham ya? Ketika marah tidak masalah, tapi ketika tidak marah upayakan wajah kita berseri-seri sebagaimana sabda Rasulullah SAW la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib artinya apa jangan sekali-kali engkau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun walaupun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri maksudnya ya na'am barakallahu fikum assalamualaikum yang jelas barakallahu fikum kata beliau sekarang kamu akan jumpai mereka dari kalangan para pelajar tuwailib, itu para pelajar kecil istilahnya baru-baru belajar, wal muta'allimin orang-orang yang baru belajar ikut campur dalam perkara-perkara yang sebenarnya perkara itu di tangan para ulama. Wa yuhillun wa yuharrimun. Akhirnya mereka berani menghalalkan dan berani mengharamkan wa yuftuna bi ghairi ilmin dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu waliyadzubillah wa bi ghairi basiratin dan berfatwa tanpa basirah tanpa pandangan yang jeli, yang teliti sesuai dengan dalil. Allah musta'an. Ini termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat. Yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, "Innallaha la yang yantazi'u, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan ilmu nam dengan cara sebagaimana ditabutkan eh, ditabutnya apa? nam barakallahu fikum, nam manusia. Cabutnya nyawa manusia. Maksudnya tidak diambil sekaligus gitu tapi ya, enggak seperti itu. Tapi apa? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama sudah enggak ada, ulama ahlus wal jamaah sudah enggak ada, coba siapa yang jadi pemimpin? ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Perhatikan baik-baik. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Nah, pemimpin yang bodoh ini bagaimana keadaannya? Fasu'ilu fa'aftau. Dia ditanya jawab gitu loh. Paham ya? Ditanya berfatwa. Fasu'ilu fa'aftau bi ilmin. Dia ditanya akhirnya menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu ternyata orang-orang tersebut pemimpin yang sudah bodoh kemudian tanya menjawab berfatwa tadi tanpa ilmu fadallu adallu mereka sesat dan menyesatkan inilah keadaan akhir zaman sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan satati sanawatun khadda'ah akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan sekarang kita berada di dalamnya yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzdzab fihal sadiq wa yukhawwan fihal amin wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah qila wa man ruwaybidah ya Rasulullah qala ar rajul tafih yatakallam fi amril 'amah ini yang sekarang kita berada di di dalamnya wal billah Rasulullah mengatakan akan datang di hadapan kalian tahun-tahun yang penuh dengan penipuan orang jujur dibilang apa dusta orang dusta dikatakan jujur orang terpercaya dibilang pengkhianat yang pengkhianat dibilang terpercaya dan berbicara di tahun-tahun tersebut ar bida Ar-Ruwaibidah. Eh, apa tadi? Eh, ar Akhirnya tanya, apa itu bida ya Rasulullah? kala ar tafih ay ar as atau ar al-jahil yatakalam fi 'amil 'amah. Lelaki yang bodoh, yang tidak punya ilmu berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya sekali barakallahu fiikum. Nah, Hukumnya bagaimana ini? Hukumnya boleh, enggak masalah. Ada dalilnya enggak perlu dalil. Sekarang kita zaman modern. Paham ya? perlu dalil. Dalil itu zaman-zaman kuno terdahulu katanya. Ini ucapan dari mana seperti ini? Dalil kita butuhkan barakallahu fiikum. Orang kalau berjalan tanpa dalil akan apa? Tersesat. Wa man dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus Allahul musta'an fayajibu an yuttakhadha hadzal haditsu manhajan wa maslakan likulli muslimin maka wajib untuk dijadikan hadis ini sebagai manhaj, metode, prinsip, wa maslakan dan jalan yang harus ditempuh likulli muslim untuk setiap orang muslim. Muta'alliman kana aw jahilan, orang yang baru belajar atau orang yang bodoh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa sebelum memasuki hadis yang ke 13 ini, hadis yang ke-12 ini memberikan faedah yang sangat besar kepada kita semuanya. Di samping disebutkan Syekh Shalal Fauzan, juga di akhir-akhir yang beliau sampaikan bahwasanya orang yang baru belajar dan orang bodoh itu butuh yang namanya siraman ilmu. Butuh yang namanya apa? Siraman ilmu. Mungkin orang-orang yang bodoh nggak tahu kalau orang-orang yang berilmu itu dulu pernah bodoh. Paham ya? Nah, tapi kalau orang-orang yang berilmu jelas tahu yang namanya kebodohan itu kayak apa? Karena dulu memang benar jadi orang bodoh itu loh. Orang bodoh nggak tahu tentang keadaan orang berilmu. Nah, tapi apa? Orang berilmu tahu keadaannya orang bodoh. Ucapan siapa kemarin itu? Antum? Ucapan siapa? Nam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah dalam kitab Adab Dunia Wad Din, apa kalamnya? Na'am ahsan. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang berilmu itu tahu kadar orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Ini diperhatikan baik-baik. Sedangkan orang bodoh dia nggak tahu kadarnya orang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang berilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mulai karena itu ilmu itu harus cari, tidak boleh berpangku berpangku tangan. Nah, karena sudah kita lewati pantunnya juga ya. Orang kalau ingin berhasil kok dia teman diam saja, bagaikan apa? Nah, barakallahu fikum dia berjalan dengan perahu tapi perahunya di atas nah barakallahu fikum daratan yang enggak ada airnya. Nah, maksudnya di atas daratan itu bikin perahu kemudian antum di atas perahu ini. Antum gini-gini kan. Enggak enggak sampai. Nah, barakallahu fikum perahu kemudian naik, naik perahu, paham ya? Perahunya di atas daratan yang enggak ada airnya. Sampai enggak kira-kira? Enggak sampai. Apa pantunnya? Apa? Apa? Naam, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri al yabas gitu ya. Naam, artinya apa? Engkau ingin beruntung, berhasil, tapi nggak menempuh jalan-jalannya. Itu dipermisalkan bahwasanya perahu itu tidak akan berjalan di atas apa? tempat yang kering. Antum belum bikin perahu sebagus apapun, ditaruh di atas darat daratan ada airnya. Ya di situ ada perahunya. Bisa jalan lo tarik dengan mobil misalkan. Allah musta'an. Intinya apa kesimpulannya? Butuh perjuangan, pengorbanan. Antum belajar sabar barakallahu fikum. Sehari cuma dapat satu hadis, sehari cuma dapat setengah hadis. Paham ya? Sabar tapi diulang-ulang terus. Paham ya? Diulang-ulang terus karena kesabaran itu nikmatnya di belakang nanti. Di awal mula memang perih dan juga pahit rasanya. Tapi nanti akhirnya hasilnya bagaimana? Lebih manis daripada madu. Sebutkan pantunnya. Nah, sebutkan pantunnya. Naam as-sabru murrun kasmihi madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min asali Sabar itu pahit sebagaimana apa? namanya. Tapi hasilnya nanti lebih manis daripada madu. Antum duduk sabar dalam belajar. Terkadang misalkan antum mendapatkan enam perkara-perkara yang sulit ditanyakan kepada orang yang lebih bisa. Paham ya? jangan mengeluh, wah kok enggak bisa, kok susah, bagaimana ini? Ha? Ini fa'il maf'ul bih, ini majrur mansub. Ini bagaimana ini? Hadis pertama pun enggak hafal-hafal bagaimana? Sabar. Paham ya? Sabar barakallahu fikum. nam. kesabaran itu insyaallah taala Allah taala tidak akan menyia-nyiakan akan dibalas dengan balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Naam barakallahu fikum. Ikhwan fil din azzallakumullah kita langsung saja. Nah, mengambil hadis yang ke-13. Perhatikan baik-baik hadis yang ke-13. Naam. Eh, sabar dalam belajar. Nah, barakallahu fikum kalau duduk, cuma setengah jam itu masih sebentar. Paham ya? Nah, satu jam pun bila perlu kuat gitu, paham ya? Nah, tapi sabar. Kita lihat al hadits tsalitsu asyar. Ini yang benar kalau tidak salah asali saya. Benar apa enggak? Atau asalisu? Nah. Eh? Naam. Ini cetakannya mungkin di sini keliru punya teman ada harokatnya enggak? Eh, enggak ada harokatnya. Kalau enggak ada harokatnya masih aman. Nah, itu ada harokatnya. Salisu juga. Eh, yang tepat asalisu saya karena biasanya susunan ini susunan mabniun nafatul juz'ain. Naam. Al-hadits tsalitsu uh, uh, asyar, benar al hadis ats-tsalits asyar, susunan mabniun fathil juz'ain itu. Hadis yang ke 613. An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimin Nabi SAW ini diingat baik-baik ini. Eh, ditancapkan di benaknya masing-masing. Anas bin Malik digelari dengan apa? Khadimun Nabi. Digelari dengan apa? Khadimun Nabi SAW pembantunya Rasulullah SAW kurang lebihnya berapa tahun? 10 tahun. Abu Hamzah. Sudah kami sebutkan faedahnya tadi. Apa bedanya Anas bin Malik dan Malik bin Anas? Nah, apa bedanya? Ya Anas bin Malik kenapa? Saya bustir. Ah, jangan berbelak-balik faedahnya. ulang ulang Apa bedanya Anas bin Malik dan Malik bin Anas? Anas bin Malik khadimun Nabi SAW. Kalau Malik bin Anas, imam dalam hijrah. Yang sahabat yang mana ini kira-kira? Yang Anas bin Malik atau Malik bin Anas? Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas, atba'u tabi'in ya. Na'am barakallahu fikum. Itu diingat-ingat terus. Kita lihat An Abi Hamzah ta Anas bin Malik khadimun Nabi SAW. Radiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal beliau bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul bukhari wa pertanyaan mengusul kita dulu nah tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum di sini yang ditiadakan bukan keimanan secara mutlak semuanya gitu. Karena kalau ditiadakan imannya secara mutlak, tidak beriman sama sekali, berarti kita mengkafirkan kaum mukminin kaum muslimin. Paham ya? Tapi yang diinginkan di sini apa? La yu'minu ahadukum yang ditiadakan adalah nafjun kamal. nafjun kamal. Yang ditiadakan kesempurnaannya. Ngartikannya pun juga gitu. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Paham ya? Atau diartikan dengan seperti ini dijelaskan setelahnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Karena imannya manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Paham ya? Bertambah keimanan seorang tergantung dengan ketaatannya, paham ya? Berkurang dan turun keimanan seorang tergantung dengan kemaksiatannya. Paham ya insyaallah ya. Kaidahnya tazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Paham ya? Keimanan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pertama dengan, dengan ketaatan dan kurang dengan kemaksiatan. Al Imam Al Bukhari siapa namanya? Antum? Ahsan, ahlan wa sahlan. Allah musta'an. Khair insyaallah. Naam, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nah, naam, perhatian baik-baik. Al Imam Al Bukhari siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Awas, ngelihat tapi ya. Nah, masalah nanti berikutnya jangan lihat. Diafal. Nampaknya kan di luar kepala bukan Muslim ini ya. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau adalah na barakallahu fikum nam hufat yaitu beliau adalah nah para penghafal hadis dan beliau hingga hafalannya pun sangat kuat dan juga diakui oleh para ulama hingga beliau hafalannya itu melebihi daripada nah sekedar seribu hadis atau seratus hadis, paham ya? Tapi ribuan yang beliau hafal. Nah, beliau digelari dengan apa gelarnya? Jabalul Hifat apa artinya? Gunungnya hafalan. Berapa yang beliau hafal hadisnya? 100. Ayo, sebelah. 100 ribu, 100 ribu hadis sahih. Oh iya. Terus? 200 hadis. Ya. Nah, 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang dhaif itu yang beliau hafal sebutkan dalam terjemahnya. Intinya barakallahu fikum, nama Imam Al-Bukhari adalah imam nafis sunnah sekaligus beliau juga imam fil hadis, Imam Al-Bukhari. Wa Muslimun murid beliau, Imam Muslim. Siapa namanya Imam Muslim ini? Nah, barakallahu fikum, Antum Akh Yusuf? Imam Muslim siapa namanya? Abu Abu Husain, Muslim Hajjat An-Nasaburi. Na'am barakallahu fiikum. Qala Syekh Shalal Fauzan habibullah taala, ini kita nanti membahas mengenai hadis yang sangat mulia ini yang perlu kita tancapkan di benak-benak kita semuanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian Perhatikan baik-baik artinya ini ya. Hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia cinta kalau saudaranya apa? Dia cinta kalau dirinya selamat dari api neraka, cintailah saudaranya agar selamat dari api neraka. Ini juga dalil bahwasanya nasihat itu yang kita curahkan, yang kita berikan kepada saudara kita bukan karena kita benci, bukan karena kita benci, bukan karena kita nggak suka, karena cinta. Paham ya? Karena senang dengan saudara kita agar saudara kita itu selamat sebagaimana kita senang kalau selamat gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang antum misalkan enggak suka masuk ke jurang, paham ya? Maka sukailah. Senanglah kalau saudaranya juga tidak masuk ke jurang gitu loh. Paham ya? Sama-sama seperti itu barakallahu fikum. Ini juga termasuk dalil mengenai ta'awun dan juga kerjasama, tolong menolong, saling nasihat menasihati. Jadi kalau ada orang nasihat jangan marah. Eh, kalau ada orang nasihati jangan marah. Paham ya? Nah, wah Dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Nasihat itu barakallahu fikum ada faedah di balik itu semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan juga jangan nah barakallahu fikum baru eh, satu detik nasihat, satu detik nasihat. Paham ya? Nasihat-nasihat itu maksudnya nah barakallahu fikum diberikan kepada saudaranya itu bukan karena benci, karena cinta dan senang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian si pemberi nasihat juga jangan sombong, enggak mau dinasihati itu keliru juga. Yang menyampaikan nasihat, dia harus memiliki jiwa yang tawadhu, merendahkan diri. Paham ya? Rendah diri, lapang dada, mudah menerima kebenaran. Paham itu ya? Walaupun yang menasihati lebih kecil daripada yang apa? Yang dinasihati. Jangan merasa wah anak lebih besar kok dinasihati anak kecil, baru anak kemarin sore misalkan. Ini namanya kiber namanya. Paham ya? Namanya apa? Kiber, namanya kesombongan. Batarul haqi wa ghamtun nas meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ingat baik-baik, kebenaran itu yang namanya kebenaran datang dari mana saja. Kalau itu kebenaran harus dibenarkan. Bahkan datang dari setan, kalau itu kebenaran dibenarkan enggak? Dibenarkan. Bahkan datang datang dari orang kafir pun, kalau itu adalah kebenaran dibenarkan enggak? Dibenarkan. Cuman kita harus berhati-hati dalam mengambil kebenaran. Itu bedanya. Mengambil kebenaran enggak boleh sembarangan. Ambil al-haq itu dari al-sunnah bukan dari ahlu bid'ah wad dalal. Anak kalau masalah nahwu dan saraf ngambilnya dari orang-orang sufiyah. Kalau masalah akidah dan manhaj dari ahlu sunnah. Wah. Dalam masalah faraid, usul, mustalah eh, ngambilnya dari orang-orang khawarij misalkan. Allah musta'an. Dia ingin mencampur adukkan antara al-haq dan batil seperti itu. Paham ya? Ambil semua dari al-sunnah. Mau nahwunya, sarafnya, mustalahnya, usulnya, fikihnya, akidah dan tauhidnya dari al-sunnah wal jamaah. Berkata Imam Muhammad Muslimin rahimahullah taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Rawahu Muslimun fi muqaddimah Sahih Muslim. Apa artinya? Sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai keliru, jangan sampai nyasar barakallahu fikum. Antum kalau ngambil ilmu dari orang-orang yang bolehkan itikhabat, memberikan pemilu, hasilnya nggak jauh beda dengan gurunya. Anak yakin itu. Kalau antum mengambil ilmu dari orang-orang para dai yang mereka manhajnya ada selfie, akidahnya ya, muridnya nggak jauh beda juga. Benar nggak, sah. Benar. Aku saksikan muridnya dengan gurunya. Wong guruku bolehkan televisi kok. Aku ya harus bolehkan. Nah, ujungnya gitu tuh. Kita katakan tidak. Jangan taklid barakallahu fikum. Al-Qur'an was sunnah ahad an yutaba. Lebih berhak untuk diikutin. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai nyasar keliru dalam mengambil guru. Ambillah dari Ahlus Sunnah. Kemudian sebutkan al-Imam Muhammad Sirin di mukadimah Sahih Muslim juga apa? Fayundar ila ahli sunnah. Dilihat kok dari ahli sunnah ilmunya, hadisnya. Fayukhad hadisuhum, diambil ilmunya. Wa yundar ila ahli bidah fala yukhad hadisuhum. Dilihat lagi, oh ternyata dari ahli bidah, enggak diambil hadisnya. Bayangkan. Menunjukkan bahwasanya kita berhati-hati ilmu mustalah, usul, nahwu, saraf, bahasa Arab, akidah, tauhid, manhaj, semua diambil dari al-sunnah. Paham ya? Tapi al-sunnah enggak semuanya nah memiliki atau yang semisal sabar. Insyaallah taala biidznillah yang namanya al-sunnah al-barakah ma'as sunnah. Barakah itu bersama as-sunnah. Apa itu ya maksudnya ya? Nam ala kadarnya syukuri barakallahu fikum na'am. Karena orang semakin syukur semakin ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya barakallahu fikum Hadis yang ke-13 ini insyaallah taala penjelasannya kita akan tunda pada pertemuan yang akan datang karena bisa dikatakan tidak panjang tapi pendek namun faedah di balik itu semuanya besar dan juga kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.